Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang komplit teman. Ayo komplit teman. Kelemahan orang Islam itu sering menyepelekan masalah salam. Kepala Nabi men. Hmm? Nyepelek men maksudnya. Lihatlah biduan Rojen Orjen mengatakan salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Emang udah kepret revisi. Keren. Nah, iya. Sebab kalau kita merunut kenapa ada kata-kata kata yang menyebutkan asalamu qoblal kalam. Iki dene romawen lagi ada mangan bae kok. Ora mangan apa? Mulane gelem monggo. Wong ajak akeh mbadok. Akhire goblok ngerti. Maksudnya kan badok pimen ora badokan apa-apa kok. Mulane lemu-lemu kaya kowe Ya Allah. Lemu ora penting ayu waras nomor siji waras ayu wong ora waras iya iya ayu nyabrang motor ketabrak Mayu orang duwe nyawa ya. Percuma. Lah aku gelem batiri. Iya. Iya no. Yo. Ora ditemenan wae batiri mo. Jajal lo oh, pacare mati nih kamar mayit, Dajjal nunggunya apa orang. Itulah, makanya saya tidak percaya kalau ada yang namanya cinta itu hidup semati. Bohong, itu Cinta Apa? Cinta apa di kita ya itu dengan diri kita sendiri. Dengan Allah Subhanahu wa taala makanya nah, sih bocah pacaran kepingin kayak saya sih hidup semati kayak dah gitu. goro bisa nih goro kepingin dah lanangnya mati ya mesti apa mana ngerandani ayo ya mesti burung anti patang puluh dina gue wis dimbak uang halo yes nyata apa kok akan gue neon tidak ada cinta yang seindah cintanya ibu terhadap anak. Nah, itu benul. Betul. Demikian primen masalah salam. Ah, eh? Kudu kena masalah salam kok. Ya, kon ganggu bae sih karo ah, ah, Apa? Apa? kon. Ini ya. Kenapa? kenapa? Dasar garap apa mulu? Kenapa mulu. Ya apa langsung. Kenapa apa sih? Pun ini pasti anak apa cekupat nih gini. Ngomel di pokoknya buat tuh buat tuh ya. Oh, ngomong. Aja, apa fitnah pun mengapa? Fitnah. Tapi, pas. tepat, kalau pas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya kayak gue. Gitu ya. Melakukan perjalanan malam yang disebut dengan Sromi Road. Sromi Road. Hmm. Sesuai dengan surat-surat Al-Isra di dalam kitab suci Al-Quran Nur Karim kalau nggak salah bunyinya semacam ini. Dengarkan, saya mau kori. Bismillahirrahmanirrahim. terus apa? Oh, ini kan, kan ngelik-ngelik Nyong. Ya. Iya. Sing ngaji kae, kae kae ini picek mantane kono. Sing ngaji kae. Ngono. Cakepe, cape-cape sing. Ya ora yo gerak roko. Lah Gaya. Ya ora ngruwung perlu perlu perlu ekspresi. Oh, ekspresi perancang kencing kencing kencing kencing kencing kencing ya pokoknya takutnya ya pinduannya macam itu. Wong selendeng tahan nono. Imen. Wong bocah kewan jiwa senine para nemben selendeng. Imen. Jiwa seni. ah. Imen sih. Ah, cuma ini kok oh, ana orden. Oh, ojo meneh kok ana musik. Ben kowe. kok wayang. lawang orjen isi eh, dimuat neng trik bayu di joget sekarang itu juga kesenian tiwas nih mau tenter kali tenter tenter tenter tenter si tenter kon kon pimen lah kon orjen utra kan joget ya tenter ya eh dan penghormatan penghormatannya hapus caro pacaran ini orang edan kaya ya kaya gini ora ulur nakon kalau nyong ora edan kaya rai orang badok nanti Moyo ke wong edan wong edan ngintil wong edan dikintil membutuhkan sekali wong itu nyocot diatur tuh ya wong rambut ini konten jadi masalah yang dihadapi itu adalah sebelum kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Subhanallah di asrofi abdihi Anggone subhanalladzi ya. Anggone subhanalladzi. Ya, orang nganggo subhanallah kuwi isi makul. Isi makul Atau isi mausul. artinya eh. apa? Ya Allah, percaya orang. Orang-orang Namanya memakai kata ganti Allah bukan pakai isim asma. Para moni subhanallah, tapi subhanallati tanpa suci. Coba mempelajari tentang masalah seromi iya, Kalau tidak suci hatinya, suci pikirannya, suci tujuannya, Isra Mi'raj oleh orang Yahudi dianggap kanjeng Nabi itu adalah seperti orang gila. Sih, bisa gitu. Eh, bisa gitu yang Lah perjalanan sing Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa numpake buruk. Padahal buruk kue mufrote bahasa Arab. Artinya barkun, barkun kue cahaya. Oh cahaya. Jadi umpamane seperti buruk adalah seperti khimar boleh. Khimar siapa? Jalan cilik, blok, oh. goblok. Blok <laughs> blok, goblok wae kok. Betul ya, Nah, gue kagak letih. Mono gue. Hmm. Terus angger munggah si kile buri tambah. Jadi keadaannya kanjeng Nabi pakai saya selalu lempeng ini, ngono, selalu lempeng, adile selalu lempeng. Selalu lempeng ini. ngono. Oh. Nah, hmm. gue terus nyenggol-nyenggol iblis. Eh, anak nyenggol iblis ya? Berarti sih bisa nyenggol kadang apa numpak pulau ke iblis. Oh iya, kapan mungkin nyenggol siapa iblis? Nyenggol setan. Wow, kok. Aduh, kelapa. Dimen, bunga sama si mas. mau kelapa. Alah, gawe anak pe, gawe lek kae ki mung telu bulan pe tadi. Jadi enggak. Ketika Kanjeng Nabi menika munggah saking Masjidil Aqsa dumanten Sidratul Muntaha Gue pirang-pirang marga di Jusukut juga menyebutkan itu berga, eh, apa Bidayatul Hidayah juga menyebutkan itu kalau nggak salah. Oh, ya. Jadi jroning kitab iya, soalnya yang Quran gue sih akeh disebutkan masalah isro nih. isro gue apa sih? Isro gue melaku wajib bengi. Berarti maling-malingnya pada isro apa ya. <laughs> maling isro ya bener tapi gak boleh linggis Nah, maling saya itu orang nggak linggis, nah ini dasi mobilnya Mercy. Mudah-mudahan Mas Alek aja jadi maling Mas temenan Mas. Jadi pemimpin gue ya sejen aja jadi maling gue. Mas sampean kok masa orang mumet lah sampai di ben kota Pekalongan mesti mumet hukumnya wajib wajib mumet mungkin bupati ini nyobain dari stres ya orang gelem duit dari suara gelem duit potongan proyek mulanya ya murah-murah boran diangkatin yang ini kayak gini ya. bupati gemboran kuning lapangan yang uangnya bupati kan sendiri gitu Tapi kadang macam ketira bisa luru pangan sing halal loh ya. Benar. Benar no. Yo. Pengamin yo. Amin. Ya jelas kok. Yo ya. Yo. Sing kaya boleh nah. Pangan kono. Iya. Hari yang jadi bupati itu orang wayangan kon kan apa? Iya. Iya. Belum kepimpin. Waktu-waktu nggak ada lemu-lemu pan menjual diri orang payu orang payu terus Puluh kaya orang Dulu paling-paling Thailand Kopi Lagi munculnya Eh Ya mungkin yang minimalnya itu ya maling gol, peti, nanti ya maling malingan ya, ya mungkin lagi mendem ya ya, maling konten tuh ya. Itu mendem orang sih mending aja doyan, karena <laughs> Jadi pada keler keler. Ya orang ya aku. Jangan senang aneh aja kok tahu? ada dugalan luar dugalan pelarane setro kon ndem ya kenal Heh. Kon ndem nek dimene ate nyong telu. Nyong telu menis. Dimene ning Jawa Tengah rata-rata ya orang yang kota mati orang yang kabupaten. Iya, Saya saiki kuburan gue teman-teman. iya saya sudah survei di berbagai tempat ayo para bisa Orang meninggal tapi ini adalah pembenaran Betul sih Jadi orang menerima perintah sholat dingin Orang Absu salam kan Absu salam gue menebarkan keselamatan Oh, jadi dudu sholat dingin Orang sholat apa orang selamat Contoh sholat si orang selamat syarat rukune sholat wis penting kan panggonane suci. Wonge wis bersuci. Apa yang harus sembahyang yang tengah jalan tabrak trepo. Oh. Paham? Walaupun tengah jalan wis suci. Iya sembahyang tapi ora selamat. Kowe ya ora apik, selamat tapi orang sembahyang yang ora apik. Paham? Rongokna kaya aku. Iya. Wong kono bebek sinden-sinden no. Orang belum melakukan sholat pesantren kau overdosis, iya. Sholat subuh lima rakaat. Dari mulai tak takoni timbangannya kurang suka luwi. Lapel. Lapel. Ya. Iya patang rakaat gorong dino. Yang minum pil, lain. Iya ya. Iya wis. Oke. Ya. Bukti Kenapa sebelum sholat itu ada absus salam dulu? Iya. Kanjeng Nabi Agung sawise ketemu karo yang ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Taala. Jadi sampai ruang ya, kebumen ya asalamu mau ngalani iku. Menai robil ngalamin. Menai robil ngalamin. Dokter orang kena pun. Orangnya masih jadi nyoba, tapi jangan ngetes kalau sampean. Ternyata zaman masih beriman, ya. Mana yang godaan apa baik zaman kuat, imannya kuat, tapi seorang kuat imron. Ya. Wah penontonnya bisa mandi rombulu ibu ya. Kalau semua ranjung, nafis. Ya, Kul mulane kaya iki kakene ndi wong iki. matane. Iki yo ngarep maring kota Pekalongan ayo seneng ora karuan. Iki seneng ora. Jenenge megono. Megono. Heeh. Megono itu bisa bisa untuk petunjuk bahwa itu adalah identitas Pekalongan. Oh, iya. Ceritanya ana wong tabrakan. Wong Numpak motor, orang gawa surat jagong. Jagong siapa? KTP surat-surat jawa ini eh surat-surat Jokowi KTP singkatan apa aku kartu kartu bahasa Jawa ini surat duduk bahasa Jawa ini jagong nah berarti KTP itu surat jagong Thank you. Guyuna. Begitu kan kanjeng Nabi ngadep ngarso dalam Allah ngedoprok. Cret. Terus tahiyat. Tahiyat itu bahasa Arab. Artinya apa? Hormat. Uhur. Akbar atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu Terus Gusti Allah mangsuli ngendika Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Durung terima perintah salat, wis muni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, maksudnya pimen, eh? maksudnya kepimen. Selamatlah kamu Nabi. Urung oleh perintah salat. Durung ya. Selamat nih. Oli rahmat kasih saya ke Gusti Allah, oli barokah barokah ke Gusti Allah. Ada waktu kue kanjeng Nabi Agung Muhammad oli sertifikat suarga. Oh, swarga dinaikkan karo wajah Nabi. Mas. Kayak sertifikat suarga, kayak tulisannya sing pemiliknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kayak menurut Wong Islam lu ya. Iya, iya, iya. Kanjeng Nabi pengen suarga gelem Amerika kan dia yang mesti gigli. Tapi karena Kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh sing bagus bagusnya menungsa, Kanjeng Nabi paring bangsulan. Assalamu alaina wa ala ibadillah Kula purun lebeteng swarga. Gusti Allah tapi saran Pak Wali Kota Pekalongan sama masyarakat ibu pun kan soleh-soleh pulang Soalnya nyong termasuk wong sing raden ora setuju. Jare muline wong manjing suara kapan bareng karo Kanjeng Nabi gak sering maca solawat. Berarti wong begur bisa manjing suara. Ya wong besok kan udah bisa salah iya iya. iya, iya. Terus buku kan bisa nemu teh, nyari meme teh, teh, teh eh, eh, eh, kayak gitu kan, ya. Jadi wong begu berhak untuk masuk surga. Semua makhluk e Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah berhak manjing ning surga juga bisa kepleset yang belum neraka. Iya ya. Nah terus kira-kira umat kanjeng Nabi itu bisa mancing suarga ke primen? Iya, Eh? Iya, primen pada mancing Kriteria, iya. kriteria. Kriterianya? Iya. Foto beliau Kasih mandi kayak ini sih. Man adoma lima ulitil nah, untuk Sapa wonge sing gelem ngetuti tepat tantume Kanjeng Nabi. Apa? Tepat tantum. Apa? Apa? Tepat tantum. Jejak-jejak akhlake Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi kan akhlakul karimah. Iya. kayak Kae kadisi primen innama tu liutam lima makarimal akhlak karimal akhlak itu kan bahasa Arab iya. bahasa kene ini kan kelakuannya sih apik oh iya, iya, Ya berarti si sholawatan aja cangkeme kok kan. Amal perbuatannya ya kudu dipadakna tarung Kanjeng Nabi kalau montah pan dipadakna ya orang mungkin oh. Bumi langit. Wong kanjeng Nabi itu abal yakut, bapaknya yakut kon karo nyobang sene. Belok keter kaini bilo. Abal-abal. Abal-abal. Ya, weh. Eh gue ya teng. Eh gue. Lah terus akhlak-akhlaknya kanjeng Nabi tercermin di dalam kitab suci Keruan. sebab Quran diwujunakan neng bulan Ramadan Ramadan kue gunane hudalinas pinter nemen santri terus salam ilmu ini kalau kayak jeruk nemen jeruk kalau sumur pe jeruk ilmu ini Masya Allah. Kalau ini penggoni kayak Eh, apa? Kalau penggoni Oh, mertua ini nyonta wong top morokotok. Kan. Iya. Umurnya pitung bulu bulu, buat tenaga nih. Iya. Eh, itu kayak bocah nom. Eh. Wah. Angker orang ucap kayak kayak rangku hidung udah bisa kayak pangeran di Ponorogo. Eh luar biasa. Orang egois. Nembe maca sahabat. Sahabat. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah kanker aja ya yang bayar iki nudine iki ngono ora kaya bojone sampean padha karo bojone kono no imen bojone kono ngertajak nudine loro iki ngono mulai <laughs> nyadangi lanange nyong lanange nyong ora mbayar iya, ya, Goblok, goblok, goblok. titip main jo jo jo bukan menyong lalu sembayang neng titip ya kayak gue sembayang titip goblok ngisinya titip mangan titip posisan yang masih berdua. Bayang gue ya. Hati-hati mas lah jangan menek mengkono lo, gue menek ngantuk ya. Mene bae mene mene ki muga mene muga mene mene muga panggung nah. Aja penekan kaya kowe engko tiba muni ini gara-gara pawali nang gak wayang ana wong tiba. Iya, kayak berarti pan wong orang oleh pan orang pan lurus selamat. Mriki, mriki mau niki minggah, minggah. kok apa banser kayak gak men orang apa. Hmm, sih sing ayu-ayu tunggalan men. orang padha ayu Wah, minum dikit aja. Mengkono primen mengkono. Eh, mengkono ceritanya anak laka lantas. Ya celakaan. Celakaan. Wongnya orang gawe surat jagong. KTP. Para polisi ini bingung. Akhirnya anak polisi yang cerdas. Wongnya sikile jalan dulu disuntek kayak gimana? bareng wis wong ini kecelakaan mutah mutahe megono tulisine langsung oh iki pekalongan oh Iya, Wong boso ki yo pitu-pitu ah. Pitu-pitu piye? Boso kok garung, lah kok ngembleng teo ah. Apa kuwi man? Karo tekan sejen mene jakale jarake nek pirang lho pitu-pitu ah. Lah iya. Sing lucu mani bahasane kae Bupati Batang. Mas Yoyo lho. Iya. Wong Batang kan lucu nemen. Bedane bakul ayam, wong Batang. ke 5000 dan danyang 7000 digawe balik. Lah bojone kan takon. Apa pimen? Lah kok wong kula Mulak 5000 kok. Di tak pitung 7000 kok gobeli. Oh, <laughs> ya, lah piye oh, lakekno ra. Gobeli. Gobeli oh, iki maksude lah kok digawa Bali. Oh, digawa Bali. Gobeli. Lakek Niki pulen tur kuning. Kuning. Tur kuning. Ada di dure, dure. Tur kuning. wing dekat ya oleh digobel iki dicewok kae iki ora digobel Oh iya ya tengah. Iya. Sahadat asyhadu ala ilaha illallah Mulane ke wong sing orang durung duwe agama, wong pada remi, anak apa pada main kertu. Kowe melu agama senengnya dengan agama Islam. Bisa. Wong sing tukang remi itu Sampai terus capta terus kayak apa sengarane Sambong mana apa? eh? apa? Kenapa kok memilih masuk agama Islam Itu orang judi gue Sebab sahadat di dalam agama Islam masih mengandung as Masih mengandung as As As As Bojo yo keliru. jadi loro. Kamu kotor. Jadi kotor. Panjang Jadi kalau seger, biarkan dulu, biar ger dulu jadi potong. Sebab kamu ini sebagai pemain, terus kubluk, kubluk, kubluk, kubluk, kubluk, terus Nek, lebih sadar, me AC wis loro. Padahal papa to aminan to. Nek as apa hmm. hmm. ya? Nah, kan anak as keriting, as wajib, wabang, aswar wireng, papa tuh ya as? Apal men bekas penjudi lah. Nanti bicara dari tiga kosong Aku, hmm. Umurmu lagi masih penjara, kasusnya gue. Oh lah. Oh, si. Ah. Eh, tadi ya. Apa? Nyawa sini nemu tambang. Terus? Nah, nemu tambang produsen melu. Nyolong nah, aku punya gue. Nemu tambang kok. Kasih papa. Kasih papa. Terus ini pakai loro. Ada lagi dua. Apa ya? Tar ketemu wong Islam karo wong Islam apa uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telu ase telu. Cuman kok lebih papat sih. Eh? Ase kenal apa? Angger wong salah langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah isi anak AC jadi komplit papa dan kan sisi mana lihat anak beli sisi mana anak beli tambah ya, tambah iyo Apa? anak wes asi cine maning asurain <laughs> Oh iya ya, Segi ya, gini. batingan ya. Kenapa yang akan dihitung dulu adalah apa? Amalan sih mana dihitung dihitung apa? Sholat ya? Ya. Apa? Sholat. Ya, kengko pantak terang nah. Tapi gua lagu dingin. Nah, kayaknya gawa <clears throat> bintang film sing biasa koning telepini hmm. Sapa Roma Irama KW3 Taman IPS e ya kakak bocah harus umur sangat tahun me hilang aja lah boleh sih, mau balik dewa nah. gue kenang apa disebut now simpan dihitung dingin simpan dihisap dingin karo Allah gue sholat Kira-kira ala dalil bahwa asolatu imadudin sholat gue apa tuh Cip? sholat itu adalah tiang dari agama hmm. Ana maning ina sholata tanha anil fasari Sholat itu bisa mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Ya. Masa di tangan ini HP ganggu ya. Nah, ini masih masih ada di mana saya? Saya masih hidup di setan. Kenapa? sama ada deh mau tayu saja mau oh, bikin dong Laksudnya ya kita rane terjemahannya pantus membukan salah ya tolong dilengkapi sholat kue absen ibaratnya benes absen absen tanda tangan oh sholat gue absen iya absen karo Gusti Allah iya apa sih di absenakan Ina sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin eh. mulai mulai mulai Oh, ngarep pun pada jago. Eh, pengumuman, pengumuman. Para penonton, sini ngarep ngatuk, sini beli jago. Wali. Iya. Sholat ya. Hmm. Nah, terus kayak gini. Sering anak wong ngomong kayak gitu. Kayak wong kelakuannya apik. Tapi sayangnya kak burung gelem sholat. Kue kira-kira lebih bagus sendiri. Kayak sholatnya tak kenteng, tapi angger utang ora tau nyaur pelakuannya bedek menurut konfirmen, angger kayak gue gitu, berarti sholatnya belum temenangan kan mulanya karena sholat kue gandengane mesti karo amal soleh Angger anak sholat mesti anak amal soleh sebab sholat kue kaya dini ambil, amal soleh kaya longane Angger anak ambil mesti anak longan Andrana amben lakalongane berarti gue amben bodol. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim Oh iya ya iya. Jadi sholat amal soleh, sholat amal soleh, sholat amal soleh. Sholat kue absen, setorai karo Gusti Allah. Simpan di setor apa? Amal soleh. Contoh, subuh tangi As-salatu minan naum. Sembayang perlu ya timbang Ya. Subuh ngantikan duhur kue mengko amalane menungsa keprimen pan setor namane neng solat duhur sing solat duhur maring solat asar di setor namanya kelakuan duhur nganti asar begitu juga selanjutnya oh iya ya iya mulanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar sebab karena sadina sawengi kwerpan sembahyang ngadep karo Gusti Allah ping lima mulanya yang ngerkas berbuat ala izin simpati setor setorna maring Gusti Allah akhir perbuatan sing keji karena izin maka hikmah sholat adalah netelaken kesombongan netelaken kemungkaran netelaken tindakan kecil. bisa eh? bisa sholat netelaken sombong sih bisa misalnya sholat kue netelakan sifat sombong maksudnya gitu, iya. ke kan iya, sombong contoh yeah. lebih sombong kue boleh nengdas ya sombong boleh nengdas nengdas anggar sombong manggone nang kene ki sombong sombong iya sombong sombong boleh nengdas ya mau wong wadon wadonan apa diparmi raine iya raine diparmi bagian sing paling disia-sia bohong iya anak bokong di parmi sili kiduni tetapi ketika manusia itu sujud sirah enggak sing tinggoni topi nalikane Pak Wali pelantikan dan Pak Bupati pelantikan ditublek na mengingsor jelek bokong sing paling hina dalam yang dulu. Oh. sujud kepala lebih rendah daripada bokong Nah, contohnya kayak contohnya kayak gue. Jadi sholat ya amal soleh. Iya. Sholat ke amal soleh. mung separo, gue sikil mung siji. Pincang, pincang, lama. Hadir. hadir. rumah. Dalang wiwit Sri Kuncoro hadir. Dalang adit hadir. Dalang inong hadir. hadir. Nawe. Jadi yang kok hitung-hitungan kayak wong wis apik. Kudune malah memperbaiki amal soleh. Kayak amal soleh apik. Kudune memperbaiki pak Pegawai negeri mung absen tok ruban ruban absen minggat kena punishment kena hukuman nyambut gawe tok tapi orang absen orang dibayar karo pendahara ah, iya ya bayar sah, iya iya iya tang Kau cukup kon gue intermezzo karena nyong isi suami ikut nang karena arane ngaji bareng lewat wayang santri. Jadi tulung warga Pekalongan orang kota orang kadipaten Batang dan seindennya dan Pemalang termasuk kali ini Pak Entus menyatakan jangan mengundang Ki Entus Susmono untuk pengajian pasti saya tidak akan berangkat kecuali si merintah Wong NU dari pusat dan para orang-orang dari Partai Kebangkitan Bangsa partai saya eh? bentuk ceramah kurang mau turun kecuali yang pesantren sih ngomong mau NU dan yang takdim terus ngomong mau Muhammadiyah nyong gelem nama Pak Muhammadiyah kalau NU pada banyak ahli sunnah iya ya iya Pak iya, Pekalongan kan NU setelah wong ribut Muhammadiyah kalau NU ta sih wonten mriki Betul kan nggih, nggih saya kados Bu. Teng Tegal niku NU kalau Muhammadiyah orang mempersoalkan doa kuno Buat dia soalnya baik orang NU maupun orang Muhammadiyah saya itu sarang-arang sembahyang subuh. Iya ya ya. Iya. Quran itu adalah hudali nas, petutu cumraping menungsa sehingga menungsa itu apa menungsa sehingga agama ini Islam kau, Neh? Ya ya sehingga agama Kristen menungsa apa? Ya menungsa. sehingga agama Hindu? Ya menungsa. sehingga agama Buddha? Menungsa sehingga orang urung agama? Ya menungsa. sehingga orang ngerti agama kayak orang Medan Ya menungsa. Kudu dituduhi tentang Quran. Maksudnya primer. Dudu Quran tiga kon maca wong Kristen kon maca Quran orang. Tapi saripati ning Quran ke mau dinggo dilaksanakan, diamalkan. Gusti Allah menciptakan kematian lalu menghidupkan kembali liya bulwakum ayukum. Apa kabeh kan pegawean. Mulai nyong anak anak Musa ko tilawat al-Quran gaya seneng ya. Jadi timbang nyo. Musa ko amalia Quran. Dewan yurine malaikat. <laughs> Kayak dulu ya kan? Iya. Jadi wong Kristen berhak untuk mendapat petunjuk dari orang Islam yang telah mempelajari Quranul Karim. Contohnya, contohnya nih sama wong Kristen bojone lagi pelang kemet-kemet apa mani kemeteng lepan kelahiran kemboran jaluk tulung beneran wong Kristen kuwi dan melarat pamaring suket mas bingung oh mas pamaring marsoi bingung oh, tangganya ana wong duwe mobil ambulans ambulans Kira-kira mau ditulungnya apa ora? Ya tulung. Oh, oh, oh, Tiga omar ke rumah sakit. Iya, iya. Kayak wong Kristen sih? Ya, oh, tulung. Maksudnya kayak gue. Oh. Mana mana wong lebak motor. Brrrr. Jumpel. Jumpel. Wong cekik-cekik itu ngono aja ya. ngene. Kowe pandi tulung ini, Ngene apa pandi takone agama ini? Ya Allah. Ora ditakoni iya kono agamane apa? Ya Yang Kristen jelas modal Islam tidak begitu. Iya, iya, Itulah yang maksudnya amalan Quran juga untuk melindungi umat di luar Islam. Hmm. Kowe sih ngarani Islam agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Eh, hmm. Sawise budali nas. Wabayina minal huda wal furqan. Pituduh sing jelas, Quran ki ngomong memperjelas. haram ya haram, sing halal ya halal, lah sing setengah haram setengah halal. Eh, membedakan apa berarti? Iya, membedakan. sing arane wong sambel salaya ya sambel sa ya sadulit ya wong dijeleng napa e wong ngarani sambel weh apa maning pondok pesantren Darussalam arane pe Darussalam Umai wong sing pan selamat. Mulane kiyane arane jamus. Jamus kuwi basa Arabe kebuk. kebe kayak kebu oleh ini kayak kebu hmm. wah gawe apa-apa kelakon Ake kiai kiai semua rasa seneng karo kiai Jamil Muslim bimen. Ya Jamil Muslim gak? pondok pesantren gue santri apa mbok kiai? Mbok umat apa mbok kiai? Mbok umat nah kiai semua rasa seneng mungkin iri mungkin. Kowe tapi dudu Kiai Tegal ya. Udu, udu Kiai Tegal. Kiai Ngastina kowe. Oh, balane sengguni. iya ya, Teng ya. Sing terakhir wal furqon. Minal hujah wal furqon. Furqon apa sih? Pembeda. Pembeda. sing mbedakna nggih anggere Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tone ora nekakna Quran maring tanah Jawa kira-kira wong tanah Jawa jadi sing dadi kewan kabeh kan wis muda kabeh kan panjang kowe lenggarangan sindene celeng banter-banter babi Dalange sing tenggarangan bocah cilik-cilik marmut truelu turut lemah tukang sampai rudet Oke, contohnya contohnya sing ini pembeda keprimen. Pembedanya kalau apa sih? Barang sing hak lan sing batil. Sing hak sing bener, sing batil sing ora bener. sing mene melute melune kanjeng Nabi Muhammad sing mana melune kanjeng iblis contoh ya kak wong wadon karo wong lanang wis tekan titik wancine balik balik artinya anjuk maksudnya anjuk apa sing lanang wis takut-takut sing wadon wis embut embut apaan nih gue dapat Mesti jelas aku gue apa aneh sih embut embut gue apa nih. Sih kudu transparan cuma macam kan nak enek ya kalau bisa nilai lo. Bener ngaji. Santri iya. santri. Karena nggak jelas sampai salah persepsi. Bermain apa? wae muli nyoto sing bener ah bener kene pesantren ya Nanti ngomong cocoknya dia dumbar ke orang-orang. Nama sedih kan? Ya, sekarang ada orang ngerti itu ya aku juga takon. Iya, sebenarnya gue dengar. Bapak pikir. Eh, dada salah redaksi. Eh, oh, ini ya. Eh, dada penasaran ya, Pak Bami. Eh, sekarang ada orang kawin, gue kan ketemunya sunat loro. Sunat loro. Silangan ya barangnya disunat. Ya. Waktunya barangnya disunat. Oh, eh, itu sunat. Oh, itu sunat. Wong wadon nang ora sunat, kowe mengko dadine puru sente. Lah telan. Kesenggol cawet pi. kaya prindik kaya klik di sini. Iki kok sampe surat wis ngono iki. Kon surat ora di. Suci. Ya, konsonan apa ora ora berarti saya Umur oh, kelingan eh Turun takon manene. Takon manene on. Oh. Iya, Yang milik istri apa ora ya. <laughs> Semua Ki cinta toharo cuwak cuwak cuwak cuwak raimu mani. Cuwak ngono dengan dukun bayi cuwak cuwak. Cuwak kena nganggo welet ya kena. Ngarwan lan cepit nalawa. Cepret el Wong wadon wis kepengin wong lanang, wong lanang wis kepengin wong wadon. Pan melu kanjeng Nabi apa melu kanjeng Iblis? Pilihan ya? Iya pilihan. Hmm. Iya. Hidup itu pilihan, iya. termasuk pilihan bupati. Yeah. Hmm. Angger melu kanjeng Nabi pamit kalau waline anak saksine terus ijab kowul ijab Angger melu iblis. Sing penting pokoknya barangnya pada, majine pada, jenisnya pada, metune pada. Tapi di luar nikah arane yino. Kon iya. hmm. Kon bendol istri kanutan. Apa? Pemerintahane kon wani ngobrak abrik wani ngora karib lima tempat pelacuran di Kabupaten Tegal tapi waktu semuanya sih menghentikan gue duduknya apa Nah, nanti menghentikan pantus Pak batil batil bukan ada sih ngomong kayak gini ya Pak Wat ini urung bayar loh ah! Kemudian aku bakal. Bondang. Oke, sejulid dulu ngomong ini. Berarti bon ya tentang ini. Apa? Bon. Apa ban bon ban bon. Bayar ramen apa? Bayar gorengan. Oh, oh iya ban gorengan. Iya, gorengan kaya apa ya? Gembus. Gorengan gembus gue neng cara cara pemalang menini celem dulu. Namanya kopi. Hullah-hullah Al-Film dulu Iya ya Iya Wer Angger panjen sampean bener-bener Wong pan ngamalakan Quran Enda sing kayong sa temen-temen yang ngamalakan Iya Nyong pan ngungkap salah sawijining ayat sing kadangkala kesandung kesampar ning pangurap panguripan dunia wong pada kelalen bukan sing wis eling ya syukur tambah eling sing urung eling ya tambah kelingan surat al-hujurat ayat 12 diwacak nambah Pur Bismillahirrahmanirrahim bahasa Indonesia ini bimbing sinalon hei orang-orang yang beriman wong wong sing beriman ke maksudnya beriman kita gitu. wong wong sing ngandel ngandel anane Gusti Allah hmm. itu masalah percaya wong percaya orang ngandel anak hmm. tapi orang wis ngandel mesti percaya duit-duitan bisa nih gede we awi cilik jadi gede sing gede kena siapa ya Allah kon tau motor tiap ora ya Allah ya anak ekon lahiran timban umur setengah tahun barang gede kelas 5 SD tahu rumah jadi apa orang ya, wong sing berenang semua makhluk hidup di dunia pasti dijamin rezekinya karo Gusti Allah surat Hud ayat 6 ya percaya beliau ular gendong kita tahu mambu panas mambu adem apa orang Jawab. orang orang ya. Tunggu turi ini di sigar. Ulur gendolnya bisa mirip peti ya. Maning. Enggak anane Allah sampean percaya. Di luar polo yang menungsa. itu pegawai negosi Allah disebut afal. Amen. Cacat. Pakanannya apa? Pakanannya apa? Lemut. Lemut, ini cepat jauh betul dia bunyok. Lemut. Kayak dan badok, Cep cep cek cek mana takoni bawa guys. Cecek mangane apa? Lemut. Nah, kayak gue tadi bunga-bunga itu bayarannya wis lunas masih orang. Sing pangangan mung bisa merambat neng tembok, sing pangan bisa mabur kekuasaannya siapa? panwasa Panwasara balik-balik, Panwas lagi nonton wayang santri kok. Karena gue hiburan ya Pak Panwas yang manis mat. Hmm. Oh iya ya, tentang apa? gimana apa? Gue bisa nih cecek bisa bisa mangan lembut primen rahasia nih. Mau ah, kok kan ngerti? <laughs> Ini pengen ngerti kayak ngapa itu aja. Manja, ah? manja, manja. Ini cara ini kan kami. Bisa aja kayak ngapa. No. Walaik lah murai murai. Yuel mu tuh butuh benar. Kue letak rangga sih kan. Ah, Manggon yang ilatnya cecep. jane angel lembut lanang kowe ning kilate cecek ana gambare pekakase lembut wadon Puro pikiran itu sa pag... Nakaraw mo ka Yahudi. Kaya kaya. Oo, kakon. Kung labot ka kan kung kan muruba ka sa labot waton. Singaran na mong kasaksi, ano na po tumaro ka sinan? Huwag na uruangin. Oo, Ang rana mo mantot kung kopra-kopra kaya. Kung ya urun ya? to ya? tabora kepet ini sisan ini. Di, bombongan ya kenal, kita kan janggalan kamu kan. Ya orang yang masih dia merukon kayak aku nyapa kudu nih. Iya. Ya nggak perlu sih. Ngerai ini tuh jijik kayak aku. Ya, jadi ya, ya, ya, orang nggak dibahas ya. Apa? Maksudnya jijik ini apa? nggak saya ini. mau ini iya. Ambil tahu nanti lah kemana ya, ya lah gua betam dalam keadaan dorurut. Ya mulanya pengennya dia sokan sia-sia. Siapa nih sia-nyi? Nah, dirimu loh. Bisa nih yang nyanyi aku bukunya yang ini. ora. kata-katamu itu lo pendidikan itu saya anak-anak lo kita belak merdikro yang orang ngomong ini belak merdikro lo gigitnya ya bahasa anak gue yang ngomong apa sebenarnya oh, kan tidak mau ayah ayahnya kan bener dijijil kan bilang anak suci orang itu betul kayak ngomongannya mereka ya. stop stop Lokonnya mah kudu sadar bentuk kok. Manuk manyar buntute Jawa. Artinya? Anggrele sing anyar jejak sing tua. Ya. Ay, no. ¿Hace Pengennya kan jago goni tapi gak lungi kalau kayak orang nak kaya. gak paham ya. dia tuh dijaki ya benar kamu mah sayang. Iya sayang. Iya dong. Pembalik siapa? Penyayangnya aja kamu balik nyong. Anak tangguh ya tetap kan wadon anak ayu terus mau nyong kelanen. Kamu mah nyong sih jok sok Wah, sih. Ya, wadon Ya, mau sekarang mau nang alam banar lho. Dek, nak kene dia sih, gawe laramani nak kene. Dek, nak rupa pimen. Rupa ke pimen, coba sih jelas. Coba gawe wong erosi ke. Pet, Pimen. Lah, kon ke saiki rupanya pernah sama pimen. Lah, Wong winginane, lah, Wis ngwadul wong kowe kesuben. Watu pas wayangan ning kana, sampe esuk. Peti tongkrong nang ngiringane sawah. Bener karo tindeki mobil CPO. Dikira gulungan demi. Orang di Islam dengan apa? Jangan penting kamu les. Wis mau kita pinjam wis. Kalau apa yang penting kan aku sudah. <laughs> itu yang baru kan namanya sisa aku lah. Aku tuh pengen bu. Ya tapi kita tinggal mikir baik karena nih saya itu bagaimana. Tapi kan yang jelas dia kenyangnya sama aku. Oh. Boleh ngerti sekarang sisa malah gelebik. <laughs> Kita nanti ya adanya Gusti Allah ya. Oke, okay. berarti ayat Y menuhi syarat gonyong. Lanjutkan sih. Jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Ande. Prasangka ala ora oleh sebagian prasangka ke maksudnya sebagian prasangka ala sebagian prasangka apik sing moral oli ke prasangka ala eh duga mana ala orang kena dosa lanjut karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa jelas dosa kamu kena jadi ya iya. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjingkan satu sama lain itu keburukan loh mencari-cari kesalahan terjemahannya beda loh mencari kesalahan orang lain dan janganlah dan janganlah ada di antara kamu hmm yang menggunjing sebagian yang lain. Ora kena. kenal. dosa kowe larangan, wewe larangan yang agama. Tapi kadang-kadang orang kerasa ya. Disindir karo Gusti Allah ayat berikutnya adalah anak hewan arane asu. Asu mangane batang. Tapi yang ngerana batang asu orang wani mangan karena kue kancane dewek. Tapi di dalam surat ini diterjemahkan wong sing seneng menggunjing golek kesalahane wong liya ditakokaken karo Gusti Allah ing sebagian wong kabeh kuwi anak blessing mangan batangnya kancane dhewek jadi mengko arep kali bakungan wong mati kuwi dicukup daging kempole terus dirajang-rajang disop arane sop mayit hmm, iya. Kue ibarate wong sing seneng gunjing sing bak tutukan, cucukan senengane tiri dengki fitnah Kue wong sing dok, mari buat batange kancane dhewe segera pati-pati Gusti Allah mencobakan sing dia berarti ake-ake menungsa kue kelompoknya sing dia mulanya ditutup oleh kebesaran Allah dengan selanjutnya dan bertakwalah kepada Allah. Hmm. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Eh, Maha taubat. Tobat ke bahasa Arab, bahasa ini mandek. anggar tobat temenanan orang umat maning bahasa Arab taubatan. Nah, Tuhan. Nah. Ya, ya, ya, masuk ke dalam cerita dalam lakon. Ah, ah, mau nyongkas diskusi kalau Bu Umi Aziza, untuk menghadapi debat paslon bupati hari Minggu jam 2 siang di Gedung Kopri Kabupaten Tegal. Disiarkan langsung oleh TPRI. Jadi bisa orang di Gedung Kopri mesti orang sedenge wis sosok buruk nonton bayi ngomong. Oh, tempat paslon. Iya, arahnya macam-macam kayak apa ini. Hmm. Selamat untuk Kabupaten Tegal. Tentang prestasi terakhir dua bulan yang lalu. Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai kabupaten terbaik satu se-Indonesia. Padahal ditinggal dalam terus ya. Lah nyongan orang dalang aja kan badok apa? Mertuane hmm. nyong amanah terus dalang terus bae kon aja anda batu begitu terus wah kunyuk. Sendika apa? Yang kusin darani. Kon karo mertuane kon kaya CS nemen. Sakwir cetem. dulu sadurunge dadi mertuane nyong dadi murid. santri ini. Tapi nyongge asli nih, maring mertuane nyongge ngundangnya gue Pak de, Jadi nyong ring nur nih ngundangnya yuk. Eh. Mulanya yang depan lomba ya permisi yuk. Eh. Tapi